Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-95 masih di bab ke-13 tentang ahlul a'dar yang mana pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada pembagian yang ketiga tentang permasalahan mereka orang-orang yang diberikan udur dan yang rajah mereka harus membayar kodok dan harus membayar fidyah. Maka siapa mereka? Insya Allah akan diketahui setelah tasmi dari ikhwah tafadhalu hafidhakumullah. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabihi al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyam Ramadan. Al-qismu tsalits alaihim al-kafaratu wal qada'u ma'an. Pembagian yang ketiga, pembagian yang ketiga dari apa? Dari permasalahan konsekuensi yang mana ahlul adar di sini diberikan udur oleh Allah untuk berbuka di siang hari Ramadan. Namun mempunyai konsekuensi. Maka konsekuensi di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kodok fakat liman. Lil marid, al muzmin, au bayru muzmin. Al murid, al, al marid, aladi. Yurja, بروه وثاني المسافر وثالث الحيض والرابع النفاس هذا القضاء فقط ومر معنا بالأمس الإطعام فقط فمن هما الكبير الذي لا يستطيع الصيام ataupun orang tua jompo. Wathani Al-marid alladzi la Marad muzmin. Sakit yang menahun yang tidak sembuh dari Ramadan ke Ramadan dalam keadaan sakit terus-menerus. Maka di sini bagi mereka untuk membayar it'am saja. Karena tidak ada waktu untuk membayar puasa. Wal qismu ba'da man tahayna minal kismil awal wa thani fi ahkam ashabil a'dar Fanadkulul an fil kismil akhir aw fil kismil akhir Alladina lazimun alaihim bil kafarah ay ma'al kodok ma'an di kelompok yang ketiga ini mereka yang membayar kafarah dan membayar kodok, di double membayar kafarah dan membayar kodok. Maka masuk kepada permasalahan ini khusus untuk dua perempuan. Jadi jenis perempuan. Yadkhulu fi hadzal qism khasatan binisa Yang pertama alhamil Yang kedua al-murdi'. al ma'ruf, perempuan yang mengandung. Di sini dia takut janinnya itu akan lapar jika dia puasa. Maka dikasih udur. Untuk perempuan ini masuk kepadanya bulan Ramadan dan dia hamil 8 bulan, 7 bulan. Yang jelas tergantung kehamilannya, ada yang hamilnya memang kuat, ada yang hamilnya lemah. Maka kata dokter spesialis ataupun bidan, ibu jangan puasa, kasihan anaknya. Ibu sendiri kurang makan dan kurang gizi. Kalau puasa anaknya akan nanti kurus ataupun mempunyai kelainan nanti karena kekurangan zat-zat yang dibutuhkan. Maka apa dosa bayi? Allah menyayangi makhluknya. Maka diperintah perempuan karena dia muslimah untuk berpuasa. Namun apa dosa bayi yang dijanin? Yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba makanannya dikurangi di siang hari. Maka misalnya bidan ataupun dokter spesialis SGOT mengatakan tidak boleh puasa. Karena ibunya akan lemas dan sakit karena memang dari dulu kurang gizi atau ada kelainan punya penyakit. Dan yang kedua janinnya yang tanpa dosa akan sakit pula. Maka di sini orang yang hamil ini diberikan rukhsah, udur. Karena Allah menginginkan kebaikan. Tidak menginginkan kesusahan seperti di dalam ayat-ayat yang antum baca tadi, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Maka disyariatkan. Dan begitu pun al-murdi. Kalau tadi masih di dalam perut ibunya, Semuanya tergantung kepada ibunya. Jika ibunya makan, maka anaknya ikut makan. Jika ibunya tidak makan, puasa, maka anaknya kelaparan. Di perut mau cari kerja di mana? Mau jual bubur. <laughs> maka di sini dia tergantung dengan Allah kemudian kepada ibunya. Dan yang kedua, al Bayi yang menyusui. Meskipun sudah keluar dari perutnya, namun bayi yang menyusui juga tergantung kepada susuan ibunya. Jika dia mempunyai ibu, maka ASI air susu ibu lebih bermanfaat baginya. Karena penuh dengan gizi, protein, vitamin, mineral lengkap, bahkan antibiotik untuk mencegah anak ini sakit, air susu sangat kuat perlindungannya. Maka jika si bayi ini yang baru lahir di bawah dari dua tahun yang rentan dan juga butuh kepada ASI, maka di sini apalagi baru melahirkan ibunya dari pihak ibu dan dari pihak anak dijadikan oleh Allah air susu itu seperti di antara mereka simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Di mana sang bayi jelas sangat menguntungkan di saat ibunya menyusui. Memberikan gizi dan gida, makanan dan minuman langsung. Maka ini dari pihak bayi, dari pihak ibu juga di saat ibu itu memberikan air susu, maka dia sangat membutuhkan sehingga air susu itu tersalurkan kepada anaknya. Sehingga payudara dari ibu tersebut tidak dalam keadaan sakit dan bengkak karena disalurkan. Maka ada kebaikan juga untuk sang ibu. Maka di sini di saat dijadikan ketergantungan seorang anak kepada ibunya dan seorang ibu yang membutuhkan kepada bayi yang mana bayi itu meminum air susunya maka terjadilah simbiosis mutualisme di antara keduanya lalu datang perintah Ramadan diperintahkan kepada ibunya untuk berpuasa, maka jika sang ibu berpuasa, sang anak yang membutuhkan air susu, karena air susu dari makanan dan minuman yang diminum oleh ibu, jika ibunya minum susu juga, maka air susunya akan penuh gizi. Jika ibunya makan daging dan sayur-sayuran dan buah-buahan, akan mempunyai gizi yang banyak, yang bermanfaat bagi bayi. Namun jika ibunya puasa 12 jam tidak makan, tidak minum. Bagaimana air susunya? Tidak ada apa-apanya. Kalau ibunya diperintah berpuasa, maka apa dosa sang bayi yang umurnya beberapa bulan hanya bisa menangis dan tidur? Tidak bisa dia untuk mencari susu sendiri. Datang ke dapur, membuat susu sendiri, ataupun dia pergi bekerja ke pasar menjual esteller tidak bisa. Maka di sini apa dosa sang bayi? Kasihan. Apalagi sebab itu Allah yuridu wa wala yuridu bikumul usr. Sayangi hambanya. Bagi ibu-ibu yang menyusui dan ditakutkan anaknya menjadi sakit kurang gizi, maka tidak apa-apa untuk makan dan minum di siang Ramadan. Itu makna dari pembahasan kita. Mereka berdua al-hamil wal murde min ashabil a'dar. Dari orang-orang yang diberikan udur oleh Allah. Namun bedanya. Sekarang bedanya dengan ahlul a'dar yang terdahulu. Ada berapa ahlul a'dar yang telah kita lewati? Empat. Enam. Empat untuk yang kodok fakot. Man alhamil uh, Alhaid haid wa nifaq wal marid yurjabur uhu wa kadalika musafir. Empat. Untuk yang kodok saja. Yang itam saja. Asyikh Al-Kabir. Al-Kabirah. Dan juga Al-Marid layur jabur uhu marad muzmin. Maka enam. Maka yang ketujuh dan yang kedelapan alat tarjih nanti akan kita sebutkan kilatnya mereka membayar fidyah dan juga mengkodok puasanya. Memang menjadi berat di sini, namun inilah dari madhab yang mendekati kepada kebenaran dan nanti akan kita bahas maka banyak yang bertanya kepada kami setelah kami jelas apa yang ada. Ujung-ujungnya, aduh berat sekali mendingan madhab yang fidyah saja. Kalau begitu kenapa kalian bertanya kepada kami? Bertanyalah kepada madhab yang ringan. Karena beberapa manusia mencari fatwa yang tujuannya untuk meringankan. Dan beberapa manusia mencari fatwa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jika sesuai fatwa dengannya, Alhamdulillah. Jika tidak sesuai fatwa dengannya, ah cari ustadz lain. Ah cari syekh lain. Ah cari fatwa dari ulama yang lain. Mencari dengan yang sesuai hawa nafsunya. Ya dan bilah dari perkara seperti itu. Maka mana pendalilannya dari pembahasan yang akan kita bahas? Atau sebelumnya bagaimana pendapat para ulama? Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan terakhir ini. Kepada empat perkara. Untuk perempuan yang hamil dan murde dan takut kepada janinnya dan bayinya di bulan Ramadan maka dia berbuka itu sepakat para ulama. Berbuka. Semuanya mengatakan berbuka. Kasihan bayinya. Apa dosa mereka? Namun ikhtilaf dalam permasalahan pembayaran konsekuensi. Menjadi empat pendapat. entah Entabihu. Pendapat yang pertama. Al-madhab al-awal Al-qaulul awal alaihi mal qada faqat. Baginya untuk membayar qada saja. Hadal qaul awal. Wahada qaul man minal ulama Atha Ibnu Abi Rabah wa Az-Zuhri wa Abi Hanifah. Qauli Atha wa Zuhri wa Abi Hanifah. Wathani pendapat yang kedua alaihi ma al-it'am faqat bidun qada hanya memberikan tidak saja. Madhab Ishaq Ibn Rahaweh dan ini yang banyak dicari oleh orang. Pengen madhab Ishaq Ibn Rahaweh dalam perkara ini. Sesuai dengan hawa nafsunya. Dan pendapat yang ketiga, laisa alaihimal qada wala it'am. Ini pendapat Ibnu Hazm. Orang ingin mengambil ini namun takut-takut karena Ibnu Hazm ma'ruf. Ucapannya dohiriyah banyak yang menyelisihi dari ucapan yang hak. Padahal enak di sini. Tidak usah kodok. Tidak usah memberikan makan. Ada qawul tali. Qawul Ibnu Hazm. Dari kelompok Az-Zahiriyah. Warabi' alaihim al kodok ma'al am. Nah, ini yang paling susah. kodok dibayar. Puasa berarti di hari yang lain. Wal it'am tiap hari fakir miskin. Wah ini madhab yang paling susah. Dan madhab yang paling susah ini madhab jumhur. Hada qawul Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Kama naqalahu at-Tirmidhi fi jami'ihi. Wahada ladhi rajih inda. Dan ini yang dipilih oleh penulis. Maka penulis merajihkan pendapat ini sehingga di dalam kitab ini Dijelaskan jenis yang ketiga membayar qada bersama it'am. Untuk siapa? Al-murdi wal hamil. Maka ini madhab jumhur dan ini yang rajih wallahu a'lam. Alhamdulillah kita laki-laki. Tidak usah membayar qada wala it'am. Puasa terus. Namun istri kita tanggungan kita. Dan pendalilan dari madhab yang kita pilih rajah maknanya harus membayar kodok dan membayar al-it'am. Nah, sebelum itu indak ya Hudaifah. udkur lana arba majahid fi hadihil mas'alah. Fi mas'alatil hamil wal murdi ikhtalafal ulama ila arba'ati akwal al qol awal uh, ah, yakdi fakat kul fakat yakdi fakat kul man tadkur apa wa zuhri wa abi hanifah Kethani Huh? it'am faqat. Wa hada qaul man? Ishaq Ibnu Rahawih. Wal qaulu thalith la yut'ib ma fi it'am wala qada. hada qaul man? Ibnu Hazm min adh-dhahiriyah wal qaul rabi' al-it'am wal qada. Wa hada qaul man jumhur man jumhur Syafi'i wa Ahmad wa Malik siwa Ibnu siwa Abu Hudzaifah. <laughs> Abu Hanifah. Baik. Wa ina rajih indal muallif? الرابع هكذا تفهم درس Wa daliluna maja'an Anas wa hadis Anas kama dzukira fil matan an Anas ibn Malik atau an man an Anas Ibnu Malik rajulun min Bani Abdillah Ibni Ka'ab min Bani Kusaid. Qala agarat alaina khailun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fantahaitu au qala tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'kul faqala ijlis fa asib min ta'amina hada. Fakultu ini sa'imun. Qala ijlis. Uhadithka anis salah wa anis siyam. Inna ta'ala wada'a syatra salah. Au nisfa salah. Wa sawma anil musafir. Wa anil murdi' aul hubla. Hada al hadith. Dikisahkan dari Anas ibnu Malik Al-Qusairi. Bukan Anas ibnu Malik Al-Madani. Khadim Rasulullah. Bukan. Yang mana dia dalam keadaan safar. Kemudian mendatangi Nabi. Dan Nabi sedang makan. Maka dikatakan duduk. Dan ikut bergabung dengan kami. Maka begitulah dari sunnah di saat kita makan makan berjamaah menawari siapa yang datang untuk ikut di dalam sahannya. Maka dia katakan, ini so'imun, aku sedang berpuasa. Ijlis, kalau begitu duduk. Aku akan kabarkan tentang hukum puasa bagi orang yang musafir. Disebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala wa satras salah wasauma. Oh, sungguhnya untuk yang musafir itu diberikan hukum tertentu. Allah menjadikan setengah dari sholat. Apa maknanya? Di pasar. Di saat kita safar ke Pekanbaru ataupun ke Padang, maka kita melaksanakan sholat duhur berapa rakaat? Dua rakaat. Melaksanakan sholat maghrib berapa rakaat? Tiga. Dua satu setengah. Tiga. Kenapa nggak di Nggak satu setengah. <laughs> di saat ruku salam satu setengah. Maka dalam permasalahan yang di adalah jumlah yang empat di Ah, oh, salat fajr. Dari dua rakaat jadi satu rakaat. Enggak. Kenapa? Kan nisfu salah. Satu salah. Maka yang diinginkan di sini yang empat menjadi dua untuk meringankan. Kalau yang dua jadi satu itu serakah. Untuk yang safir diberikan seperti itu. Wa anil murdi wal ubla. Dan untuk orang yang murdi menyusui dan yang hamil maka dia pun mempunyai keringanan. Apa? Dengan melaksanakan buka puasa dan membayar kodok. Dari mana pendalilannya? Al-Musafir. Al-Musafir di sini dijadikan maktuf. Untuk al-musafir wal hubla wal murde. Maka hukum al-hubla wal murde seperti musafir. Maka kalau musafir bagaimana hukumnya? berbuka dan al-qadha. Maka dalilnya dari hadis Anas tentang isbat al-qadha bagi mereka. Kenapa isbat al-qadha? Karena ma'tuf di dalam lafadznya kepada mereka. Disebutkan anil musafir wa anil murde aul hubla. Maka yang murde dan hubla dijadikan hukumnya seperti musafir. Dan musafir Famangkana minkum maridon aw ala safirin fa'iddatun min ayamin ukhor. Berarti dia mengkodok di hari yang lain. Adapun pendalilan dengan hadis Anas ini, hadis Anas ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, kulhum min tariq Abi Hilal an Abdullah ibni Sawadah an Anas ibni Malik. Kabih sanad. Min tariq Abi Hilal an Abdullah ibni Sawadah an Anas ibni Malik. Abu Hilal huwa Muhammad ibnu Salim. Ditausik oleh Abu Daud di Su'alat al-Ajuri. Dan berkata Ibnu Ma'in saduk. Waqala Ahmad layin fi hadithihi. La Maka ahsanul qaul mereka yang mengatakan wasat seperti Al-Hafidh menjamak dari ucapan para ulama di mana Abu Daud mentausiknya dan Ad-Daruqutni di Su'alat Al-Hakim mentausiknya dan di ilalnya mendoifkannya dan Ibnu Ma'in di dari Ad-Darimi mengatakan soduk. Dan Imam Ahmad melayinkan, melemahkan sedikit dari hafalannya. Maka yang rajih dari ucapan ulama yang wasat. Antara soduk. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Hafidh di kitabnya At-Takrib sadukun fihilin. Yang mana dia rawi yang saduk pas-pasan. Namun meskipun dia hafalannya pas-pasan telah datang mutaba'ah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir dari jalan As'ad an Abi Sawadah an Ibni Sawadah Al-Qusairi an Anas Ibni Malik. Maka di sini semua rijalnya sikot dari gurunya Syekh At-Tabrani wa Amr Ibnu Abi Tahir yang merupakan rawi yang sikoh. Alhasil mutabaah di sini adalah As'ad di saat meriwayatkan dari Ibnu Sawadah dari Anas Ibnu Malik. Siapa As'ad? As'ad Ibnu Sawar. Wahuwa da'if. Maka jalan yang kedua mutabaah dari As'ad an Ibni Sawadah an Anas. Siapa ingat sanad yang pertama Abu Hilal an Ibni Sawadah an Anas. Abu Hilal Soduk Hasanul Hadith Jalan yang kedua dari As'ad an Ibnu Sawadah an Anas. Dan As'ad Ibnu Sawar Dhaif. Dan mempunyai jalan yang ketiga diriwetkan oleh An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah dari jalan Sufyan Atsauri an Ayyub an Abi Kilabah an Anas. Maka di jalan ini baru jalan yang lain. Diriwayatkan An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah dari jalan Sufyan Atsauri imam. An Ayyub, Ayyub imam, Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. An Abi Kilabah Ani Nabi sallallahu an Anas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu pun di jalan yang lain diriwayatkan oleh Abdul Razak dan At-Tahawi di Muskil al-Athar dari Ahmad an Ayub an Abi Kilabah an rajulin min Bani Amir Al-Qusairi dan diriwayatkan oleh Abdul Razak juga dari jalan Makmar an Ayub an Abi Kilabah an rajulin min Bani Amir Ayat Al-Qusairi. Dan diriwayatkan yang terakhir oleh An-Nasai min Tariq Ibnu Uyainah an Ayub an Syekh min Kusair an Ammihi. Amuhu Anas Ibnu Malik Al-Kusairi. Maka dari jalan-jalan yang kami sebutkan di sini semua rijalnya Sikot. Muhammad Huna Ibnu Zaid Imam Wakadalika Ayub Ayyub As-Sikhtiyani maka Abu Kilabah juga Abdullah ibnu ya, ibnu Zaid Al-Jarami Sikoh maka yang diinginkan di sini dari beberapa riwayat yang rajih adalah periwayatan yang menyebutkan Anas adalah Al-Qusairi. Untuk membedakan dari Anas ibnu Malik. Maka telah disebutkan di riwayat dari Nasai dan Ibnu Khuzaimah dengan jelas bahwa Abu Kilabah meriwayatkan dari Anas Ibnu Malik Al-Qusairi Dan di sana ada hadis yang lain dari Abi Umayyah. Seperti disebutkan Imam At-Tirmidzi di dalam jameknya dan Indan Nasai di Sunan Al-Kubra disebutkan dengan lafaz inallaha jalla wa ala anil musafir satru salat was saum. Innallaha jalla wa ala wada'a 'anil musafir satr salah was saum. Namun di sini tidak disebutkan wajah pendalilan mana lafaz al-hamil wal murdi' tidak disebutkan. Maka kita tidak menoleh kepadanya karena tidak ada wajah pendalilan. Yang ada wajah pendalilan di sini dari riwayat Anas Ibnu Malik Al-Qusairi. Wajudalalah anil musafir wa anil murde wal hubla maka hukum seorang yang musafir sama hukumnya dengan al-murde wal hubla. Karena al-musafir kama qala ta'ala faidatun min ayamin ukhar untuk membayar puasanya di hari yang lain. Wa utifal murde wal hubla dengan wau maka wau atifah tufidul jama' wal mutlak wal istirahat maka wau atifah di ilmi lugatil Arabiyah memberikan faidah jamak. Hukumnya sama, wal mutlak. Hukumnya mutlak sama. Wal istirok. Istirok maknanya satu sama lain saling mengisi. Maka maknanya hukum musafir dengan murdi wal hubla makna hubla yani amil itu hukumnya sama. Maka oleh sebab itu telah dinukilkan ijma oleh Abu Ali Al-Farisi tentang makna waw atifah. Ajma'an nuhah al-Basrah wal Kufah ala annaha lil jama' al-mutlaq. wadaqar dzakara kisab fi sab'ata asr maudi'an min kitabihi annaha lil jama' mutlaq. Wa ijma' ahlu lughah wawu atifah bimakna makna al-jama' al-mutlaq al-mustarak. Dia itu adalah sama maknanya. Sehingga di sini musafir disebutkan wal murde wal hamil hukumnya sama. Maka oleh sebab itu para ulama di saat mengeluarkan hadis-hadis ini mereka pun membuat bab rukhsah bagi orang yang hamil dan murde seperti rukhsahnya kepada orang yang musafir. Seperti Ibnu Huzaimah membuat bab di saat mengeluarkan hadis ini disebutkan wal bayan ana fardhu sakitun saqitun anhuma fi ramadan ala an yaqdiya min ayamin ukhur Id an-nabi sallallahu alaihi wasallam qarranahuma au ihdaihima ilal musafir. Faja'ala hukmuhuma au hukmu ihdaihima hukmul musafir. Lihat bagaimana Ibnu Huzaimah yang faqih menyebutkan di dalam babnya hadis ini bahwa Nabi menjelaskan mengkorinkan makna mukorona huna menjadi musyarakah Dikarenakan lafad wau atifah. Nabi mengkorinkan hukum musafir dengan hukum hamil wal murde. Maka di sini menjadi pendalilan tentang kodok. Adapun pendalilan dari Al-It'am datang asar dari dua sahabat. Di dalam matan disebutkan Ibnu Abbas dan juga asar Ibnu Umar. Yang mana di dalam matan silahkan dilihat dari asar Anas, eh, dari asar Ibnu Abbas dan juga dari Ibnu Umar. Berkata Ibnu Abbas, "Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, fidyatun ta'amun miskin." Qala kanat rukhsah li al kabir wal mar'ah al kabirah wa huma yutiqan asyama an yuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskinan wal hubla wal murdi'u idha khafata. Maka berkata Ibnu Abbas ayat tadi tidak dimansuh semuanya tetapi dipakai untuk syekh yang kabir wal kabirah dan juga dipakai untuk perempuan yang hubla wal murdi'. Maka dia membayar fidyah. Dan begitu pun datang asar dari Ibnu Umar mislu qaul Ibnu Abbas fil hamil wal murdi. Maka dua asar dimasukkan oleh penulis di dalam matan sebagai pendalilan it'am. Maka asar dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tabari serta Al-Baihaqi dari jalan Qatadah an Azrah an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Dan hada, hada sanad mahaluh dhaif anak-anak عن أنا وهو puluh وكل رجالهم ثقات kecuali anak-anaknya Qatadah. Lakin telah datang di riwayat Abi Daud dengan tasrih. Maka al-mudallis idza sarraha maka riwayatnya bisa diterima. Di mana berkata Qatadah, anna Ikrimah haddatsahu, anak ibni Abbas qala." maka hadat tasrih. Wakadali kalau humutabe lil kotada, Kalau tadi kotada modalis kemudian ada tasrih, maka sudah hilang penyakit anak-anaknya juga ditambah dengan adanya mutabaah bagi kotada. Siapa? Diriwatkan oleh Imam At-Tabari an Asim an Ikrimah an Ibnu Abbas. Dikatakan alhamil wal murdi wa syaikhul kabir ala la yastati as-saum yuftirun fi Ramadan wa yut'imun an kulli yawm miskin. Tsumma qara al-ayah wa ladina yutikunahu yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka sanad ini dari Asim Ibnu Sulaiman Al-Ahwal wa huwa Bukan Asim Ibnu Bahdalah yang saduk, tetapi Asim Ibnu Sulaiman Al-Ahwal thiqah. Maka Gantinya dari Qatadah adalah Asim an Ikrimah an Qatadah uh, an ibnu Abbas. Dan bahkan telah datang jalan yang lain dari Ibnu Abbas dari jalan yang lainnya. Yang mana di sini ma'ruf telah sering kita lewati dari Abu Saleh haddatsana Muawiyah haddatsana Abu Muawiyah an Ali an Abi Talha. Mahalu hadasanat doif limada Abu Saleh Katibul Laits dhaif. Wa kadalik man? Ali Ibnu Abi Talha an Ibnu Abbas mursal kama qala Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Duhaim lam yasma Ali Ibnu Abi Talha dari Ibnu Abbas maka hadis Ibnu Abbas hadis yang sahih tidak ada ragu-ragu lagi. Diriwayatkan dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dan Qatadah telah tasrih dan datang dari Asim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas Asim Ibnu Sulaiman Fikoh pengganti Qatadah dan datang dari jalan yang lain dari Ali Ibnu Abi Talha dari Ibnu Abbas dan Ali Ibnu Abi Talha meskipun Fikoh tidak mendengar dari Ibnu Abbas maka dari dari sanad-sanad ini asar Ibnu Abbas asar yang sahih wallahu a'lam. Adapun asar Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Hanad hadatsana Abduh an Sa'id an Nafi' an Ali ibni Thabit an Nafi' an ibnu Umar. Yang lafadznya sama seperti lafadz Ibnu Abbas seperti di matan. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Hanad Hadatsana Abduh Hada An Sa'id An Nafi' An Ali Ibni Thabit An Nafi' An Ibni Umar. Dengan lafaz sama mithl qaul Ibni Abbas. Maka Ali Ibnu Thabit di sini wa Amr ibnu Ahtab al-Basri al-Ansari telah ditausik oleh Imam Ahmad dan berkata Abu Hatim laba sabihi dan Sa'id yang meriwayatkan dari Nafe adalah Sa'id ibnu Abi Arubah wahwa sikoh min asbatinas dari kota dah. Dan di sana datang jalan yang lain dari Ubaidillah An-Nafi' dari Ibnu Umar. Disebutkan bahwa kanat bintun ibnu Umar tahta rojulin min Quraisy. Bahwa Ibnu Umar mempunyai anak putri yang dinikahi dari Quraisy. Wakanat hamilan fa asabaha apa sun fi Ramadan. Di saat dia hamil merasakan haus di bulan Ramadan. Maka perlu diketahui perempuan yang hamil berbeda dengan perempuan yang tidak hamil. Perempuan yang tidak hamil, maka jika dia berpuasa, dia hanya lelah untuk dirinya. Namun perempuan yang hamil di dalamnya ada yang makan dari dirinya. Siapa? Bayi janin. Sehingga dia merasakan haus. Kalau dia dulu waktu tidak hamil bisa nahan. Tapi sekarang tidak karena yang di dalam perut makan dan minum dari dirinya. Maka di sini merasakan kehausan. Fa'asabaha apasun di Ramadan. Fa'amaraha Ibnu Umar antuftira wa tut'ima an kulli miskin. Lihat di sini bagaimana Ibnu Umar ya sudah berbuka saja. Namun membayar setiap hari miskin. Satu orang miskin. Tapi ini sanad yang sahih juga. Abu Saleh Al-Asbahani, dia Abdurrahman Ibnu Said Ibnu Harun Sikoh. Dan di sana datang jalan yang lain, diriwayatkan ada rukun dari Abu Saleh Al-Asbahani dari Abu Mas'ud, hadatsana al-Hajjaj an Hammad an Ayub an Nafi' an Ibnu Umar. Semua rijalnya di sini ma'ruf siqat dan Hajjaj huwa Ibnu Minhal siqat. Dan Hammad di sini Ibnu Salamah dan Ayub As-Sikhtiyani semuanya imam. Sanadnya sahih. Dan datang jalan yang lain dari Ma'mar wa Ibnu Uyainah dari Muhammad Ibnu Ajlan an Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibni Labibah dari Ibnu Umar. Ini jalan yang terakhir. Maka sanad ini semua rijalnya pun sikot. Kecuali Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Labibah dikatakan oleh Al-Hafidh Da'ifun Kathirul Irsal. Dia rawi yang do'if dan banyak melaksanakan irsal. Maka kesimpulannya, Asar Ibnu Umar pun sahih. Maka dari dua asar ini, yang sahih dari ucapan dua sahabat dijadikan dalil oleh para ulama karena ucapan salaf. Bagaimana salaf memahami bahwa perempuan yang lemah dikarenakan hamil ataupun menyusui untuk membayar it'am fidyah. Lalu di hadis Anas ibnu Malik al qusairi juga disebutkan bahwa Nabi mengatakan Ijlis. Allah wada'a lil musafir wal murdi wal hamil satru salah was saum. Maka untuk yang musafir, hamil dan murdi hukumnya sama. Musafir, hamil wal murdi setengah dari solat dan diberikan rukhsah dalam berpuasa untuk berbuka namun membayar Aidatun min ayamin ukhar. Maka yang dilakukan oleh jumhur menggabung keduanya. Kenapa? Karena keduanya sahih. Pertama hadis Anas bin Malik Al-Qusairi sahih. Mau dilempar kemana? Dan yang kedua asar dua sahabat yang sahih. Memahami perkara ini di, diberikan it'am. Ini pun sahih tidak dilempar. Maka jumhur melaksanakan keduanya karena kedua hadis atau kedua pendalilan baik hadis ataupun asar keduanya sahih tidak bisa dibuang. Maka kita melihat kepada mereka yang pendapat untuk pendapat Abi Hanifah hanya kodok saja. Lalu asar ini dikemanakan? Dibuang. Padahal jelas Ibnu Umar menfatwakan kepada anaknya untuk berbuka dan memberikan itam. Dan Ibnu Abbas pun seperti itu. Maka dibuang dua asar ini. Ini pendapat yang pertama hanya kodok saja. Dan pendapat Ishak Ibnu Rahaweh hanya itam saja. Dan ini yang paling banyak dipilih hanya itu saja. Kenapa? Kemana hadis Anas bin Malik al Kusairi yang sahih ucapan Nabi dibuang. Itu maknanya. Tidak dilihat. Maka ini pun kita tidak merasakan yakin di dalam pembahasan fikih. Dan madhab yang ketiga apalagi. Ibnu Hazm katanya tidak maka, tidak memberikan makan fidyah dan tidak kodok. Mana sebabnya? Karena tidak adanya dalil katanya. Kif tidak adanya dalil. Hadis Al-Qusairi sahih tahridnya tadi. Dan asar dari Anas dan asar dari Ibnu Umar dan asar dari Ibnu Abbas keduanya sahih. Mau dikemanakan? Semuanya dilempar. Maka wallahu alam yang lebih mendekati dalil adalah jamak bainal dalil bainal adillah dalil dari asar Ibnu Umar